mohon maaf pertanyaan saya tolong dijawab lek jawabnya banter ngajine rada suwe lek jawabnya alon-alon ngajine yo diluk adek gak jawab tak tinggal boleh siap siap wong sehat sing hobine maksiat wong sing awake sehat Gue nduk sebelah ndi? Ndukur panggung, Matur suwun. Berarti iki menyewakan gubernur kon. Awake sehat tapi hobi ini maksiat. awa sehat tapi perbuatannya jahat awake sehat kelakuane bejar. iku jenenge sehat sing kaambian ancen ake ake-ake ake iku padha karo rata-rata lah rata-rata iku padha karo ake ake ake akeh padha karo rata-rata lah rata-rata padha karo gendeng kabeh bisa dikatakan 99,9 persen para pelaku maksiat itu adalah orang-orang yang tubuhnya sehat betul? yang perbuatannya jahat, yang kelakuannya bejat itu akeh agak yang wong-wong sing awake sehat, mungkin. mungkin? ayo Ayo no gak percaya. Koruptor-koruptor negeri ini ngapunten sing tukang ngentekno duwite negara tukang mangan duwite rakyat iku wong sing awake sakit ta sehat sing tukang nyolong ayam tukang nyolong sepeda motor tukang gero suwe kampung iku wong gering ta wong sehat sing sobone karaoke tukang dugem ajep ajep ajep ajep ada yang mendem iku wong sing awake sakit ta sehat sing senengane gendak bojone tanggane iku wong urip sehat ayo wenginane sing ngebom nggone sarina are-are gendeng kok budek yo ya ngebob Yo karo komandan iku dikai instruksi berangkat nang Suriah, kok menge sarina. Budek yo ya Pokoknya yang Suriah yang kata sari. Jadi Dipikir orang Indonesia wedi ambek bom ngono. Apa bom cili. tambah masyarakat Indonesia kecil panganan panganane. Orang Indonesia granat itu pangan bakso granat. Molen yuk diplok. Orang Indonesia tongseng yo mlebu teng. terima bom ngono kuwi gak Indonesia gula pasir itu gula batu itu mana kita lah rawon setan itu terima diwedene kamu bomono kecil Bareng cili-cili itu panganan es lilin. oh, tunggu tunggu tunggu, buat e k a n sekecil loh, sekecil. Apa nih?